بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم Nah, kita melanjutkan Al-Aqidah Al-Wasitiyah Isbat istiwa illahi ala arsyih Menetapkan istiwanya Allah Di atas arsh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan wa qawluhu ar-rahmanu 'ala al-'arsy dan firman Allah Arsh Thumma stawa ثم استوى على Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi fisik tadi ayat dalam waktu enam hari. Thumma stawa ala Kemudian Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas Nah, maka ketika di dalam ayat-ayat yang akan kita sebutkan ini istawa maka maknanya adalah Allah tinggi, Ali tinggi di atas. Idan peristiwa bihadil ayat as-sab' muta'addin bi'ala wa maqsudun bihi al-'um والاستقرار والله سبحانه وتعالى أمرنا إذا استوينا tujuh ayat yang akan kita sebutkan nanti ini bergandengan dengan huruf ala maka yang dimasukkan dengannya adalah al-ulu wal istiqrar tinggi menetap tinggi di atas nah Kemudian beliau di sini menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita apabila kita mendunggangi yang menunggangi enam apakah itu hewan ya tunggangan ataukah kendaraan maka kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah mensucikan Allah ya berdoa al kata beliau anna hadhihi ayat as-sab'ah Allah fiha an Muhim di sini bahwasanya ayat-ayat ini Allah mengkhabarkan di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwasanya Allah beristiwa di atas Wa Wahada istiwa al mutaaddi bi ala yuaddi makna ala wastaqarra. Dan bahwasanya istiwa dalam ayat-ayat ini ini mutaaddi bi ala bergandengan dengan huruf ala. Maka yang dimaksudkan maknanya di sini adalah ala wastaqor tinggi di atas. Fayajibu an tidak an Allah azza wajal istiwa istawa ala arshi istiwa an yaliku bijalalihi azza wajal. Maka wajib atas kita untuk kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsh istiwa an yaliku bijalalihi dengan istiwa ya yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa ya'taqidu ahlus sunnati wal jamaah anna Allah mustawin 'ala 'arsyih bidati. Dan ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas ars bidati dengan zat Allah. Jadi tidak dipalingkan maknanya No. and now artinya tinggi di atas mereka ubah menjadi maknanya adalah istaula menguasai menguasai mereka berdalil dengan enam ucapan penyair Qadistawa basyarun 'ala al-'iraq min ghairi sayyidin Syed Saifin waladamin mihra Sungguh terang yang mereka maknakan istawa di sini adalah istaula, menguasai. Saya manusia menguasai mihra. Dimaksud di sini Ibnu Marwan mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya kalau kita ini mereka ahlu mengatakan kalau kita menetapkan bahwasanya mana istiwa itu dengan makna yang sebenarnya Allah beristiwa beristiwa di atas arsh maka konsekuensi di konsekuensinya di sini kata mereka Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsh maka ini tidak mungkin kata mereka makanya mereka tolak dan mereka juga mengatakan dan berkonsekuensi di sini kalau begitu kata mereka Allah memiliki jisim, jasad. Karena li'annahu li'anna istiwa'a syai'in 'ala syai' bi ma'na 'uluhu 'alaihi yani annahu jisim. Karena istiwanya sesuatu di atas bermakna tingginya suatu tersebut atas sesuatu itu yakni anu jism berarti ada jasad jism kemudian mereka mengatakan juga di sini berkonsekuensi konsekuensi bahwasanya di sini Allah terbatasi oleh tempat nah. ini perkara menyingkirkan dari mereka bahwasanya mereka kaum salaf bahwasanya mereka mengucapkan ucapan seperti kali ini nggak pernah dinukilkan bahwasanya para sahabat tabiin mereka menafsirkan istiwa dengan istawa tidak pernah wa khalaqullah Kaum salaf menyelisihi zahir, zahir dari makna, makna dalil. Walau kan yarawna khilafa zahirihi la nuqila ilaina fama minhum ahadun qala inna istawa bima'na istaula abadan. Kalau seandainya mereka memandang makna istiwa itu ya berbeda dengan zahirnya, niscaya akan dinukilkan kepada kita. Maka tidak ada dari mereka seorang pun yang mengatakan bahwasanya istiwa itu bermakna istaula. Tidak pernah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya tafsir bahwasanya menafsirkan istiwa dengan istaula ini menyelisihi zahir lafaz. Telah kita sebutkan karena lafaz istiwa istawa ketika Naam Bergandeng dengan huruf ala Maka itu maknanya adalah Ulu Walistikro Ini zohir lafadnya Maknanya tinggi Nah, tidak ada makna yang lain dari Naam Ucapan orang-orang Arab Kalau sudah dikatakan istiwa ala yang maknanya ulu Wartafa tinggi ini yang kedua. Yang ketiga bahwasanya kalau kita menetapkan bahwasanya istiwa itu bermakna istaula ini berkonsekuensi dengan konsekuensi-konsekuensi yang batin. Yang pertama, konsekuensi yang batin yang pertama Yalzam an yakuna an yakuna Allah azza wa jalla khalaqa samawati Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi Allah itu tidak menguasai arsnya ya, karena lafaz ayat ini inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu enam hari kemudian kemudian Beristiwa di atas arsh. Kalau dimaknakan istiwa ini istaula menguasai kemudian menguasai arsh. Berarti berkonsekuensi di sini ketika Allah menciptakan langit, dan bumi, Allah belum menguasai arsh. Ini ini konsekuensi yang batin, ya. Konsekuensi yang batin. Yang kedua, bahwasanya annal ghalib min kalimat istaula annaha la takunu illa ba'da mughalabah bahwasanya seringnya kata-kata istaula menguasai ini ini tidak disebutkan kecuali setelah adanya kemenangan. Jadi ada persisian kemudian salah satu menang ini disebut istaula menguasai. Wala ahadun dan ya tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Konsekuensi yang ketiga, yang batil yang ketiga, Anahu yasihu an yakul an inna Allah astawa 'ala arzi ardi wasyajar wal jibal li'annahu mustawdin 'alaiha. Kalau kita dimaknakan kalau dimaknakan istiwa itu dengan ista'ulah menguasai maka benar boleh untuk dikatakan sesungguhnya Allah istiwa di atas arah bumi wasyajar di atas syajar pohon wajibah di atas enam gunung-gunung di annahu mustawdin alaiha karena Allah Subhanahu wa taala nah menguasai itu semua ya wa lawazim batilatun maka konsekuensi konsekuensi ini adalah konsekuensi yang batil. Wa butlan lazim yadullu ala butlan Ketika konsekuensi ini batil maka batil makna yang tadi mereka sebutkan. Ya. Batil. Adapun pendalilan mereka dengan baik syair kata beliau usbutulana sanada hadal bait wathiqata rijalihi wa walan najidu ila dhalika sabila. Coba sebutkan sanad hadis eh, syair ini. Kesikohan perawinya rijal maka niscaya mereka tidak akan mendapatkan jalan. Jadi tidak jelas syair ini riwayatnya. Siapa yang mengatakan? Yang kedua man siapa yang mengucapkan ucapan ini syair yang tadi kita sebutkan siapa? Ya. Afala yumkin an yakuna qawlahu ba'da taghayyuril lisan? Bukankah mungkin saja ucapan ini diucapkan setelah berubah bahasa itu berubah. Di ya. anak kula qawlin yastadillu tadi 'ala al-lughati al-arabiyyah tayo taghayyuril lughah al-arabiyyah fa innahu laysa Karena setiap ucapan yang dijadikan dalil ya, atas bahasa Arab setelah berubahnya bahasa Arab itu ada masa ketika bahasa Arab itu sudah mulai berubah kayaknya mulai sabidalil karena maka itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya. karena Arab kata beliau mulai berubah ketika kita sangat futu ketika dibuka-bukanya negeri-negeri ya, dimenangkannya negeri-negeri meluas enam negeri kaum muslimin meluas kalau aja masuk orang yang selain Arab bercampur baur bersama orang Arab fakta lah lisan kemudian lisan ini berubah ya. nah. nah, ini ini ada mengandung kemungkinan demikian nah Kemudian kita Nah, langsung kita loncat Wa anna qaulakum wa amma qaulakum wa amma qaulukum innahu yalzam min tafsir al-istiwa bil uru an yakuna Allah jisman. Adapun ucapan kalian bahwasanya berkonsekuensi ketika kita menafsirkan istiwa dengan itu dengan ulu tinggi berkonsekuensi kalau di situ bahwasanya Allah memiliki jism jasad maka jawabnya kullu syai'in yalzam min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam huwa haqqun. Wa yajibu alaina an naltazim bi walakin asyan kulla syai'an an yakuna hadha min min lazim kalamillah wa rasulih li anna qad yamna an yakuna laziman fa idza sabata anna lazim fal yakun la khalaf alaina idza kunna bi. Intinya di sini segala sesuatu yang berkonsekuensi dari Alkitab dan As-Sunnah maka itu benar. Wajib atas kita untuk berpegang teguh dengannya. Wajib untuk kita berpegang teguh dengan dengannya. yang kalian bilang bahwasanya al-jism ini mumtani. Tidak mungkin Allah ini batil kata mereka ketika kita menetapkan istiwa itu dengan hulu mereka katakan berarti kita menetapkan Allah itu memiliki jism dan ini tidak mungkin kata mereka. Nah, jism yang mumtani yang tidak mungkin bagi Allah ini yang gimana? Ida arab bihi annahu laysa lillahi dzatun tattasifu bisifat allazima la Allah kalau qalu faqaulukum batil. Kalau yang kalian maksud di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki zat yang Allah bersifat dengannya dengan sifat-sifat yang al-lazimah yang mesti bagi Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Yang kalau kalian maksud demikian Allah tidak memiliki zat, ya, tidak memiliki sifat. hukum batil. Maka ucapan kalian ini batil, salah. Karena lillahi dzat. Allah memiliki zat. Hakikiyah yang hakiki mutasifatun bisifat. Allah yang memiliki sifat. Wa anna lahu wajhun, Allah memiliki wajah. Wa anna lahu wajhan, Allah memiliki wajah. Wa yadan, memiliki tangan, wa aynan mata, wa qadaman, kaki. Wa kulu ma minnal lawazim allati iya lazimun haq ucapkanlah dari konsekuensi yang konsekuensi-konsekuensi yang itu memang hak benar. Konsekuensi yang benar. Jadi kalau memang kita minta Allah memiliki jisim ya ya. Nah, kita tetapkan Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian ada pun ucapan mereka bahwasanya Berkonsekuensi di sini bahwa naam an yakuna mahmudan terbatasi. Kalau yang kalian maksudkan dengan Allah terbatasi di sini bahwasanya arsh itu meliputi Allah maka ini batil. Ini batil dan ini bukan konsekuensi dari kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsh. Allah tidak butuh kepada Ash, bahkan Ash itu yang butuh kepada Allah Azza wa Ya. Allah di atas Ash. Nah. Allah di atas Ash. Jadi tidak kita katakan bukan maknanya di sini Ash itu mengangkat Allah. Ya, Allah butuh kepada Ash tidak, tidak demikian. Tidak demikian. Maka ini beberapa bantahan untuk mereka. Jadi yang pertama bahwasanya ucapan mereka itu menyelisihi naam tafsir salaf. yang kedua ini menyelisihi zohir dari makna nas, makna dalil. Yang ketiga dari segi bahasa Arab ini menyelisihi naam bahasa Arab karena bahasa Arab istawa ala itu adalah uluwa tafa tinggi di atas Kemudian ketika menetapkan bahwasanya istiwa itu sebagai istaula ini berkonsekuensi dengan konsekuensi yang batil yang telah kita sebutkan. Kalau begitu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi arsy itu bukan kuasa Allah ini konsekuensi yang batil ya, yang batil maka nah istawa kita menetapkan ya sebagaimana datangnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, kita mengimaninya. Kita mengimaninya sebagaimana datangnya dan tidak perlu kita tanyakan ya bagaimananya. Ya, sebagaimana kita sebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Al Imam Malik dari Imam Malik ketika beliau ditanya tentang firman Allah Taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian ada yang bertanya kaifastawa? istawa? Bagaimana beristiwanya Allah? Maka beliau beliau rahimahullah marah dan beliau mengatakan Naam al-istiwa ma'lum wal kaif majbul wal iman bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa maklum sudah maklum diketahui maknanya secara bahasa Arab sudah maklum di atas. Wal kayfu majhul, bagaimananya itu majhul, tidak diketahui. Wal iman bihi wajib, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy ini wajib wajib untuk kita iman. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya tentang bagaimananya ini bid'ah. Maka ilmu di sini bahwasanya kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy ya. Tinggi di atas di atas arsy. Kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutalib menguasai hamba-hambanya, Maha mengetahui tentang hambanya, kita imani dan tidak boleh bagi kita untuk kita mengatakan kaifastawa bagaimana Allah beristiwa dan tidak boleh juga bagi kita untuk menerima pertanyaan seperti ini. Syekh Ahmad bin Yahya Najmi mengatakan wala yajuzu lana an naqbal hadha su'al. Tidak boleh bagi kita untuk menerima soal seperti ini kalau ada orang nanya bagaimana peristiwanya Allah. Tidak boleh kita terima. Kamalam yang baru Malik. Sebagaimana Alimah Malik tidak menerima ucapan seperti ini. Ya. Tugaskan sebagaimana Alimah Malik mengatakan. Beliau marah dan beliau mengatakan istiwa maklum. Ya. Istiwa itu maklum sudah diketahui maknanya. Ya. Walau min bi anal arsy yahmiluhul dan kita beriman bahwasanya arsy itu ya dibawa oleh malaikat ya wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah dan membawa kau fawqahum di atas mereka di hari itu samaniyah 8 malaikat wa alaman ala man istiwa bil istila bi annahu mubtadi'un dan kita menghukumi atas orang yang mentakwil malingkan makna istiwa menjadi istilah istaula menjadi maknanya menguasai li'annahu mubtadi bahwasanya orang ini mubtadi nah jadi kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Maknanya adalah uluwat Kita tetapkan makna ini sebagaimana datang. Dan dalam banyak ayat seluruhnya menyebutkan dengan kalimat istawa'ala. Tidak ada dari satu ayat pun yang kemudian kata-katanya bukan istawa, istaula. Tidak ada. Istaula ala arsh. Tidak ada. Semuanya istiwa ala arsh. Dan Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang difahami. Ya. Dan itulah maknanya. Tidak perlu ditahrif, ditakwil lagi. Wakala fi Yunus. Kemudian al-Imam nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dia mengatakan fi surati Yunus di dalam surat Yunus alaihissalam inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa al 'arsy sama Yunus, sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi fi sittati ayam dalam kurun waktu enam hari summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Wa qala fi surati Ra'd dan Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi 'amalin tarawnaha summa stawa 'alal arsy. Allah yang mengangkat langit-langit bighairi 'amalin dengan tanpa tiang tarona tanpa tiang yang kalian lihatnya Summastawa alal ash Kemudian dia Allah Azza wajal beristiwa di atas ash tentang di sini ada faedah tentang 6 ayat ini Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawna fihi khilaf bainal mufassirin di sini ada khilaf 6 di kalangan mufassirin ahli tafsir di antara mereka ada yang mengatakan kata-kata 6 tarawna yang kalian melihatnya, yang kalian lihat ai ghairi hamadin mar'iyatun lakum. Jadi langit-langit ini tanpa tiang ya. Pada pandangan kalian tidak ada tiangnya. Walaha amadun ghairu mar'iyah. Akan tapi sebenarnya ada tiang ya, tidak terlihat. Ini iya, ada yang mengatakan demikian. Nah. Namun di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Taunaha ini musta'nafa maknaha ya. Ini makna ya sini tarawnaha kadzalika bi ghairi amadin. Kalian melihatnya demikian, demikian kalian melihatnya tanpa tiang. Jadi tidak ada tiang. Dan ini yang enam lebih dekat fa inna samawat laisa laha amadun mar'iyah wala ghairi mar'iyah. Bahwasanya langit-langit itu tidak memiliki tiang ya terlihat atau tak tidak terlihat memang tidak ada tidak terlihat tidak ada tiang Kemudian ayat yang berikutnya qala fi surah Taha dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha mengasih sayang, pengasih 'alal 'arsy. 'Alal 'arsy istawa di atas arsh Beristiwa di atas arsh Tinggi di atas arsh Kemudian waqala fi suratil furqan Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Furqan Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fisik tadi ayat dalam kurun waktu enam hari. Sumbastawa stawa alal ash. Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahman dia beristiwa di atas arsh. Wakala fi surati As-Sajdah dan Allah berfirman dalam surat As-Sajdah Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal Zat yang menciptakan langit-langit dan bumi wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya fisit tati ayat dalam kurun waktu enam hari summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas Ash. Wa qala fi suratil Hadid dan Allah berfirman dalam surat Hadid Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Allah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam kurun waktu enam hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian beristiwa di atas arsy ini enam atau tujuh tempat yang seluruh kalimatnya sama. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Pertama dalam surah Al-A'raf, Yunus, Ar-Ra'd. Toha kemudian Al-Furqan As-Sajdah kemudian Al-Hadid tujuh tempat ya, dalam tujuh tempat dengan kata-kata yang sama atau hampir sama Thummastawa ala ash nah maka kita sebagaimana kita sebutkan menetapkan enam nama-nama dan sifat-sifat Allah ini sebagaimana datangnya nah, tanpa mentahrif tanpa kita menyelewengkan maknanya, tanpa kita menolak maknanya, tanpa kita menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk.